Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azza wa sebelum kita lanjutkan setorkan terlebih dahulu, tafadhal, alhamdulillah. dulu. An Umar radhiyallahu anhu فاسنده فهي له قتيبة وعلى قصيها له أبي زيد فقال إلي محمد أخبرني من الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فاجبا له يساله ويصدقه اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تؤمن أن أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني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 Qala fa akhbirni 'an as Mal mas'ul 'an Qala Qala mal mas'ul 'anha bi 'alamin as-sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an taliyal amatu rabbataha wa an tarawfata murata al-arata بها أشياء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مريم ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم أحسنت بارك الله فيكم فضل يتطولون في البنيان قال ثم ثم انطلق Naam barakallahu fikum ahsan. Insyaallah berikutnya setelah itu lathan nanti antum siapkan setelah itu lathan nanti ya. Eh, naam barakallahu fikum yang lancar, jelas, gamblang, lantang. Naam barakallahu fikum seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai ya. Naam hadiahnya jazakallahu khairan. Naam barakallahu fikum. Naam kita lanjutkan barakallahu fikum qala asy syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala perhatikan baik-baik yang megang kitabnya perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kata beliau di sini fadalla hadzal hadits ala anna ad-dina yatafadalu wa anna ba'dahu a'dham min ba'd. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya agama ini ternyata bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lainnya. Faawalu awalu maratibihi hiyal Islam. Tingkatan agama ini yang paling tinggi adalah Islam. Wa huwal inqiyadu lillahi azza wa jal. Yang mana al-Islam itu adalah inqiyad, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala qismain. Perhatikan baik-baik. Yang namanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, Islamun ma'ahu imanun keislaman yang bersamanya adanya keimanan. Jadi ini tingkatan pertama, maksudnya bagian yang pertama adalah apa? Islamun ma'ahu iman. Islam yang diiringi dengan keimanan. Paham ya? Naam. Sawa'an kana qalilan aw katsiran, baik keimanan tersebut yang menyertai Islam itu sedikit atau banyak, intinya Islam tersebut ada bersamanya keimanan. Wahada islamul Mukminin Ini yang dikenal dengan Islamnya kaum mukminin. Wahwal Islam islamus sahih dan inilah Islam yang benar Allah diusabu alaih yang diberi pahala padanya. Wahwal islamul Ladi ma'ahu imanun yaitu Islam yang bersama bersamanya itu adalah keimanan. Maksudnya Islam yang diiringi keimanan. Bukan sekadar Islam KTP istilahnya gitu ya. Tapi Islam diiringi padanya keimanan dengan rukun iman yang sudah kita lewati. Yusahihu walau kana qalilan. Maksudnya bagaimana? Yaitu Islam yang diiringi dengan keimanan, yang keimanan tersebut membenarkan keislaman tersebut walaupun sedikit keimanannya. Jadi orang muslim itu kan walaupun mau tidak mau secara tidak langsung dia memiliki yang namanya aslul aslul iman. Dasar keimanan ada. Karena kalau nggak ada sama sekali itu kan nanti kekufuran. Paham ya? Jadi walaupun dia muslim, tingkatannya belum sempurna imannya tapi asal iman sudah ada. Oleh karena itu kaidah yang tepat, kullu muslimin mu'minun wa kullu mu'minin muslimun. Naam. Jadi dulu pernah kita belajar sekolahan itu setiap mukmin muslim tapi tidak setiap muslim mukmin. Itu kalau global betul keliru. Harus dirinci lagi. Bahkan setiap mukmin muslim dan setiap muslim mukmin. Paham ya? Karena setiap mukmin itu mesti muslim. Dan setiap muslim pasti punya dasar apa? Keimanan. Mukmin maksudnya punya asal iman. Karena di sana ada yang namanya mutlakul iman, ada yang namanya al-imanul mutlak. Paham tidak? ya? Istilah mutlakul iman sama al-imanul mutlak. Mutlakul iman itu asal iman. Tapi kalau al-imanul mutlak itu al-imanul kamil. Paham tidak? ya? al imanul al-kamil. Jadi bedakan nanti kalau na'am barakallahu fikum haula muslimun walahum mutlakul iman Berarti apa? Walahum aslul iman. Paham maksudnya? Nah, tapi kalau al-imanul mutlak apa maknanya tadi? Al-imanul kamil. Paham itu? Esan? Mutlakul iman apa artinya? Aslul iman. Punya dasar keimanan. Kalau al-imanul mutlak al-imanul kamil, iman yang sempurna. Paham ya? Nanti kalau ada istilah seperti itu enggak usah bingung lagi. Nah, kita lihat sini Na'am barakallahu fikum. Walihada qala ta'ala oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka lam tu'minu, kalian tuh belum beriman. Maksudnya belum beriman dengan iman yang sempurna. Paham ya? Karena walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami telah berislam. Karena yang yang namanya Islam itu pasti punya apa? Benih atau dasar keimanan. Oleh karena itu ketika orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman, eh, diperintahkan agar mengatakan kami telah berislam. Paham ya? Kullam tu'minu, kalian belum beriman, maksudnya belum beriman yang sempurna. Paham maksudnya ya? Nama seperti itu, bukan ditiadakan keimanan. Karena kalau ditiadakan keimanan secara total berarti kan kafir. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau antum jumpai kok ada sebuah keimanan ditiadakan itu maksudnya yang ditiadakan itu seringnya itu kesempurnaan keimanan. Seperti contohnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, tidak beriman ini maksudnya bagaimana? Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Jadi jangan salah paham ya. Tidak beriman oh berarti kafir. Nah, lihat dulu Maksudnya penafian peniadaan ini iman yang mana? Yang ditiadakan adalah iman kamil. Paham itu ya? Keimanan yang sempurna. Jadi tidak beriman oleh tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Mafhum insyaallah? Mafhum? Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Laisa ma'na hadza anna haula'il a'rab munafiqun. Bukan maknanya bahwasanya para badui tersebut orang munafik. Lakin ma'nahu annahum lam yatakamal indahumul iman. Akan tetapi maknanya bahwasanya mereka orang-orang Badui belum sempurna keimanan yang ada pada diri mereka. Nah, barakallahu fikum karena yang namanya penyempurna keimanan itu sangat banyak sekali barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, ketika orang-orang Badui mengklaim mengatakan kami telah beriman, ini seakan-akan dikhawatirkan imannya sempurna. Nah, akhirnya apa? Diperintahkan agar makan kami telah berislam. Karena ketika yang namanya Islam itu nggak mungkin terlepas dari apa? Keimanan. Aslul iman pasti ada. Apa maksudnya ya? Cuman tingkatan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Al-ihsan karena kullu muhsinin mu'minun muslimun. Setiap muhsin itu mesti mukmin muslim gitu loh. Paham ya? Itu tingkatan paling tinggi. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum. Wahum wahumud da'u manzilatan lam yasilu ilaiha dan mereka dalam keadaan mereka siapa mereka ini orang-orang Badui, mereka mengaku-ngaku sebuah kedudukan atau tingkatan yang sebenarnya mereka belum sampai padanya. Hina maqalu tatkala mereka mengatakan na barakallahu fikum amanna kami telah beriman falau qalu aslamna kalau seandainya waktu itu mereka mengatakan aslamna kami telah berislam lakana hadha huwa ta'bir as-salim Niscaya inilah ungkapan yang tepat dan benar. Karena lebih selamat gitu loh. Tapi kalau amanna itu seakan-akan sudah sempurna imannya gitu loh. Nah, sehingga ditegur agar mengatakan kami telah berislam. Walihada qala Allah Ta'ala walakin qulu aslamna. Oleh karena ini Allah Ta'ala mengatakan akan tetapi ucapkanlah aslamna. Kami telah berislam. Summa qala walamma yadkhulul imanu fi qulubikum dan tatkala keimanan sudah masuk kepada hati-hati kalian. Nah, ini berarti menunjukkan na'am mustakbal, lama lil mustakbal. Lama tatkala ini maknanya sini adalah lil mustakbal untuk sesuatu yang akan datang. Alladzi laysa mawjudan al-an, yang sekarang belum ada. Apa maksudnya? Jadi mereka dituntut untuk mengatakan kami telah berislam. Kemudian tatkala iman sudah masuk kepada hati-hati kalian. Nah, ini berarti menunjukkan masuknya ini apa? Di waktu yang akan datang gitu ya. Nah, barakallahu fikum, kata beliau perhatikan baik-baik di situ, lamma lil mustaqbal alladhi laysa mawjudan al'an walakinahu jadu Lama di sini maknanya untuk mustaqbal yang akan datang. Eh, yang sekarang ini belum ada, tapi nanti akan ada. Sekarang ini pada kalian wahai orang Badui, tak kenal gitu ya. Belum ada keimanan yang sempurna. Oleh karena itu ucapkanlah kami berislam gitu loh nanti akan ada kalau sudah keimanan masuk pada hati-hati kalian. Seakan-akan seperti itu. Fallahu basyarahum bi al imana sayadkhulu fi qulubihim fil mustaqbal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dengan kabar gembira kepada mereka bahwasanya keimanan akan masuk pada hati-hati mereka di waktu yang akan datang. Wa yaqwa imanuhum syai'an ba'da syai' dan yang namanya keimanan itu akan menguat sedikit demi sedikit, ruwaidan ruwaidan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nah, barakallahu fiikum karena yang namanya keimanan sebagaimana sudah kita lewati, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu iman itu ada yang qawi, ada yang dhaif. Nah, ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Nah, tapi masing-masing dianggap bagus karena masih punya apa? keimanan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun dari hadisnya Abi Hurairah Siapa namanya Abu Hurairah? Wallahu a'lam. Siapa namanya Abu Hurairah? Wallahu a'lam. Siapa namanya Abu Hurairah? Ayo, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Nama antum sendiri dihafal ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah, siapa? Abdurrahman bin Sakhr siapa? Eh, bukan Ad-Dausi. Ad-Dausi, Nasin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu namanya Abu Hurairah, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Nah, barakallahu fikum yang beliau termasuk apa? Termasuk periwayat hadis yang paling banyak dari kalangan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada di kalangan mereka yang mungkin Abu Hurairah pernah menyadari kalau dia terkalahkan karena satu sahabat itu nulis, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Namun dari sisi itu tetap Abu Hurairah termasuk periwayat hadis yang paling banyak. Karena dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak itu enggak semuanya. Nah, terbatas pada beberapa sahabat yang telah dikumpulkan oleh para ulama dan disebutkan dalam pantun atau puisi yang sangat indah. Mungkin kalian semuanya pernah menghafalnya, yang sudah pernah hafal, yang belum hafal mendengarkannya. Apa matonnya? Ahsan tabarakallahu fikum. Perhatikan baik-baik al muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudriyi wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Paham itu ya? Nah, ini tujuh sahabat yang periwayatannya banyak sekali. Abu Hurairah pertama, kedua Ibnu Umar, ketiga siapa? Nah, setelah toleh. Nah, perhatikan baik-baik. Ketiga siapa tadi? Anas bin Malik. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian siapa? Aisyah ummul mu'minin ummi Abdullah radhiyallahu anha. Coba diulangi. Yang keras, Ehsan. Naam barakallahu fikum. Antum hafal toh? Hafal? Nah, nanti antum bismillah. Wa Anasun wa Jabir wa Zawrah wa Anasun wal habru Naam barakallahu fikum itu 67 sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Ini sekedar selingan faedah yang terulang biar nanti tambah melekat. Naam barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya walakinnahum istajalu tapi mereka tergesa-gesa ingat-ingat istijal itu identiknya jelek tapi kalau musabaqah berlomba-lomba bersegera al-mubadarah itu identiknya positif paham ya orang bersegera itu enggak harus tergesa-gesa tapi orang tergesa-gesa itu belum tentu segera dia karena apa karena ketergesa-gesa biasanya kalau ketergesaan sesuatu yang tergesa-gesa itu hasilnya tidak bagus paham ya nah barakallahu fikum Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Isti'jal al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Jadi al-ajalah, al-ajalah itu bukan roda ya. Ajalah itu tergesa-gesa. Nah, barakallahu fikum, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Nah, barakallahu fikum, kemudian taani berhati-hati datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara tergesa-gesa dengan bersegera. Beda atau sama, Ah Yusuf? Beda. Kalau bersegera itu enggak harus tergesa-gesa. Datang santai pelan-pelan, tapi bersegera. Paham ya? Tapi kalau tergesa-gesa walaupun dia ngebut, lari, itu biasanya hasilnya enggak bagus. Sampai tempat tujuannya <sighs> capek. Paham ya? Ini seperti barakallahu fikum yang namanya istijjal itu enggak bagus. Oleh karena itu di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan mengenai kesabaran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul dan jangan tergesa-gesa. Siapa ulul azmi antum? Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Antum? <laughs> Allah Ustaz. Khair insyaallah. Belum, belum. Antum? Antum? Nuh, ahsan. Ahsan ya Khadir. Eh, nama barakallahu fiikum. Nuh. Nah, yang lima ini jangan lupa. Ulul azmi. Pantunnya apa? Bisa pantunnya tuh? Masih ada yang kurang? Naam, Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi ulul azmi ada lima ya. Dihafal semuanya Nabi Daud bukan termasuk yang Muhammad. Eh, Nabi Daud di Taurat itu ada di situ. Naam, ulul azmi lima tadi itu. Nah, barakallahu fikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Isa. naam. Kita lihat berikutnya. Wa qalu amanna, mereka orang-orang Badui tergesa-gesa mengatakan kami telah beriman. Fahumud da'u manzilatan lam yasilu ilaihi padahal mereka mengaku-ngaku sebuah tingkatan kedudukan yang mereka belum sampai kepadanya. Falidzalika angkarallahu alaihim. Oleh karena ini, oleh karena itu Allah telah ingkari ucapan mereka. Wa bayyanal la'iqa bihim dan Allah telah menjelaskan yang layak yang pantas buat mereka. Wa annal insana la yukammilu nafsahu wa yud wa dai syai'an lam yasil ilaihi dan bahwasanya manusia itu hendaknya tidak menganggap sempurna dirinya dan mengaku-ngaku sesuatu yang belum sampai kepada tingkatannya. Paham ya? Oleh karena itu sangat disayangkan orang yang senangnya atas na'am barakallahu fikum atasabbu' bima lam yu'ta. Dia merasa kenyang dengan suatu perkara yang tidak diberikan kepadanya. Jadi dia itu maksudnya apa? Dia sebenarnya enggak bisa apa-apa. Paham ya? Dia ya orang-orang mungkin belum pernah belajar, enggak hafal Al-Qur'an, enggak hafal As-Sunnah. Tapi kalau di internet, di depan internet, Masya Allah. Dipanggil ustaz, panggil syekh, "Na'am." Paham ya? Tapi kalau kuotanya penuh, kalau kuotanya, kalau pulsanya penuh, "Na'am." Tapi kalau habis, auto listrik mati, baterai enggak ada, bingung dia. Allah mustan ini dihindari barakallahu fikum. Jangan sampai kita nanti ke depannya menjadi dai-dai yang apa modalnya cuma internet jangan. Internet hanya wasilah, perantara membantu saja. Suatu ketika nanti dibutuhkan hanya membantu saja. Wa ilah hafalan barakallahu fikum. Hafalan sangat penting sekali. Al ilmu fisudur sudur wala fis Ilmu itu yang ada dalam dada bukan sekedar tulisan. Tulisan itu hanya membantu saja barakallahu fikum. Oleh karena itu man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis akan kuat hujahnya. Tapi kalau enggak mau menghafal Al-Qur'an, enggak mau menghafal As-Sunnah, kemudian dia sibuknya tiap hari internet terus, semua pertanyaan dijawab sama dia tapi jawabannya nyuri. Ya, nyuri punya orang lain. Wah, dia nanti apa? Atas Atasabbu bima lam yuqta. Merasa kenyang dengan suatu perkara yang dia asli enggak diberikan itu loh. Tampil situ dia. Allah musta'an, Syekh fulan atau Ustadz fulan padahal kalau telusuri orangnya enggak ada. Paham ya? orangnya mungkin bisa dikatakan enggak pernah belajar, malas belajar atau misalnya ini dihindari barakallahu fikum. Seringnya seperti itu bikin bikin kacau seringnya. Karena yang nggak punya ilmu dia. Nah kalau internetnya mati bingung dia. Paham ya? Ustaz, bagaimana nih? Hukumnya bagaimana? Afan lagi anu, lagi kotanya habis. Internetnya lagi mati. Paham ya? Lah kok ke, ke situ arahnya apa hubungannya? Apa hubungannya dengan internet? Barakallahu kalau ingat-ingat ya. Ini sekedar mengingatkan jangan sampai kita terkesan suatu suatu saat nanti terkesan menjadi dai yang cuma modalnya internet ngabar kalau fikum atau modalnya kuota tadi itu ya, pulsa. Jadi kalau nggak ada internet bingung jangan. Hafalkan kalau fikum walaupun apa? Walaupun sedikit demi sedikit. al luda daim khairun minal katsiril munqati'. Al-qalilu daim khairun minal katsiri al-munqati'. Sedikit demi sedikit tapi terus-menerus itu jauh lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Oleh karena itu, yang sedikit disyukuri barakallahu fikum. Jadi jangan putus asa. Sedikit demi sedikit orang belajar itu nggak hanya setahun dua tahun. Baru sebulan ada kepanasan, minta pulang. Jangan barakallahu fikum. Belajar bertahun-tahun. Nah, barakallahu fikum bukan wah anu sudah pernah belajar di Damat 10 tahun, sekarang malaslah ngajar katanya. Ngajar aja malas bayangkan. Allah musta'an. Atau dia sudah belajar lama, tapi kalau ngajar di sama dia di ulur-ulur di sendat-sendat ilmunya nggak mau dikeluarkan semuanya. Itu keliru juga. Keluarkan semuanya barakallahu fikum. Karena termasuk bentuk zakatnya ilmu kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, apa zakatnya? Ta'limuhu. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkannya barakallahu fikum. Jadi suatu ketika nanti kok misalkan antum sudah belajar, suatu ketika kalau lebih pintar daripada gurunya itu enggak masalah. Enggak jadi permasalahan. Keluarkan semua ilmunya barakallahu fikum. Sampaikan sesuai dengan kemampuan yang ada. Jangan wahana khawatir nanti kalau tak sampaikan semuanya nyanyi anak nanti. Akhirnya apa? Gurunya itu nyampaikannya sedikit, sedikit, sedikit. Sesuatu yang besar sampaikan kesampaikan sampaikan karena khawatir muridnya nyanyi gurunya nggak masalah. Barakallahu aku nggak masalah karena yang namanya keutamaan itu milik siapa sih? Milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Naam dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah taala yang diberikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Jadi, yang namanya belajar barakallahu fikum sekarang misalnya banyak seperti ini, kedepannya nanti belum tentu semuanya jadi. Ya enggak? Nah, tapi paling minim jadilah orang gitu loh. Kayak nah, orang yang punya ilmu. Nah, barakallahu fikum orang yang punya Nah barakallahu fikum pembekalan ilmu syari. Naam ilmu syar'i, ilmu syariat. Naam barakallahu fikum Al-Qur'an was sunnah. Ikhwana fi din azzanakumullah, kita lihat lanjutannya bahwasanya jangan sampai bahwasanya seseorang itu jangan sampai dia mengaku dirinya itu sempurna dan mengaku-ngaku suatu perkara yang dia belum sampai tingkatannya. Paham ya? Dia baru belajar jurumiyah mengatakan ana itu sudah pernah ngelihat alfiyah, melihat padahal. Paham ya? Bergaya seperti seorang Arab, ja'a Zaidun. Wah, Diam sejenak dia, hening cipta. Allah musta'an. Jadi jangan mengaku-ngaku perkara yang belum dia miliki gitu loh. Tapi kalau belum benar-benar belum memiliki yang ngomong terus terang aja, afan anak belum pernah belajar. Selesai urusan. Nah, kalau cuma jerumnya anak pernah sudah belajar lima kali itu enggak pernah selesai. Lima kali nggak pernah selesai lah apa yang dia dapatkan. Paham ya? Jadi perlu berhati-hati kalau fikum jangan sok gitu ya walaupun bertahun-tahun kalau belum bisa ngomong belum bisa selesai. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misalkan dia sudah hafal Al-Qur'an, sudah pernah menghafal, ditanya sudah pernah hafal Al-Qur'an belum? Kalau misalkan dia pernah menghafal dan istilahnya dia hafalnya lemah, terus terang aja hafalnya lemah, selesai urusan. Enggak usah mengaku-ngaku oh, cuma kalau cuma Al-Qur'an itu kecil. Paham ya? Nah, itu mungkin dalam sehari aja tuntas katanya. Tapi kalau suruh praktek enggak mau misalkan, jangan. Jadi lebih baik mengaku dirinya kalau misalkan belum belum mujkin ngomong belum mujkin, selesai urusan. Paham ya? Jangan istilahnya apa tadi? Mengaku-ngaku sesuatu yang dia belum sampai tingkatannya. Ini sangat berbahaya sekali barakallahu fikum. Naam. Karena seperti ini biasanya terbongkar. Mengaku-ngaku suatu perkara yang dia belum sampai tingkatannya itu biasanya terbongkar. Nah, dia misalkan mau naik ke atap, itu kan ada tangga. Ada anak tangga, dia ngaku sudah sampai di atas, padahal masih di bawah tangga. Nah, akan terbongkar nanti, wah ternyata masih di sini. Kok ngaku sampai sampai, sampai atas? Ya dulu sudah pernah sampai atas tapi turun lagi. Paham maksudnya? Dulu sudah pernah hafal tapi sekarang lupa lagi. Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Yang jelas seseorang itu jangan apa? Jangan merasa dirinya itu sempurna kemudian mengaku-ngaku perkara yang apa? Yang dia belum sampai pada tingkatannya. Qala walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Akan tetapi wahai para badui, ucapkanlah kami telah berislam dan tatkala telah masuk keimanan atau tatkala keimanan masuk kepada hati-hati kalian nah berarti nanti lam yakul lam tu'minu na'am bal qala walamma na'am di situ enggak disebutkan lam tu'minu karena kalau lam tu'minu kalian tidak akan beriman atau kalian belum beriman na'am barakallahu fikum tapi mengatakannya apa bal qala walamma karena akan datang paham ya Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa farqun bainal lamma wa bainal lam dan beda antara lama dan antara lam. Dalam ilmu nahu tentunya ini ya, lama sama lam itu ada bedanya. Cuma secara globalnya kalau seandainya itu penafian sama-sama penafian itu nanti pun penafiannya beda. Kalau lama itu biasanya dikenal dengan nam nafyun yang muakot meniadakan sesaat saja. Paham ya? Tapi kalau lam itu barakallahu fikum itu seringnya nafyu al-mutlak, tapi enggak lazim, enggak terus-menerus. Terkadang aja. Di antaranya yang meniadakan yang mutlak seperti apa? Seperti firman Allah taala, "Lam yalid wa lam yulad." Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kapan ini? Selama-lamanya. Pakai lam padahal. Apa itu maksudnya ya? Jadi bedakan ya, kita lihat. Naam lam linafyil mutlak amma lamma fahiya linafyil muakkad. Adapun lamma na barakallahu fikum itu adalah peniadaan yang sesaat saja. Na barakallahu fikum jadi bisa diartikan kalau seandainya Kalau seandainya lama di sini maksudnya adalah penafian berarti artikannya bukan tatkala ya. Jadi bisa dikatakan keimanan itu belum masuk pada hati-hati kalian. Jadi belum masuk itu tapi nanti akan masuk. Peniadaan apa tadi anak ngertikannya tatkala mungkin ya. Tatkala itu itu berarti kan suatu perkara gitu ya, suatu perkara yang istilahnya tatkala suatu perkara terjadi gitu. Tapi ini maknanya lama ini penafian seperti lam, cuman bedanya kalau lama itu penafian yang bisa dikatakan sesaat. Paham ya? Tapi kalau lam itu penafian yang mutlak. Bisa dikatakan selama-lamanya sesuai dengan korina Paham itu? Ya? Jadi, nah barakallahu fikum bisa dikatakan apa? Nah, jadi keimanan itu belum masuk pada hati-hati kalian, tapi nanti akan masuk. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah disebutkan di sini. Amma lamma fahiya li nafyil muaqqat. Adapun lama adalah peniadaan yang sifatnya muaqqat sesaat saja. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau antum tanya orang, "Nam, ya akhi hal syaribta ya akhi?" Lama. Apa kamu sudah minum? Lama. Takdirnya lama asyrab. Aku belum minum, tapi nanti mau minum. Apa itu ya? Seperti itu. Cuman kalau lam itu ada ihtimal. Kalau lam itu ada ihtimal tergantung korinahnya. Kayak lam. Hal syarib ya akhi, wallahi lam asyrab. Demi Allah aku belum minum, tapi nanti bisa minum juga. Pakai lam padahal. Tapi kalau ada korinah tadi itu lam nyalit walam nyulat. yulad, korinahnya apa? Ini adalah untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak beranak dan tidak akan diperanakan selama-lamanya. Sampai nanti pun tidak akan. Paham bedanya itu ya? Ewan na'am barakallahu fikum. Jadi Pembahasan itu tentunya di kitab Nahwu bukan sekarang pembahasannya. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian malaikat Jibril yang datang dalam keadaan menjelma seperti manusia, pakaiannya sangat putih sekali, hitum enam barakallahu fikum, rambutnya hitam pekat, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan, nam tidak ada padanya bekas safar, mengatakan akhbirni 'anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang jam Keliru nggak ini? Jangan keliru. Tentang jam berarti keliru karena saatun artinya jam. Paham ya? Tapi di sini artinya hari kiamat. Paham ya? Nanti kalau antum ngerti keliru ya orang bingung. Masa jam aja tanya ini sebenarnya gitu ya. Ini saat di sini. Nah, barakallahu fikum artikannya bukan jam. Nah, karena belajar dulu seluruh jadi satu, kemudian saatun artinya jam gitu. Ya memang benar saatun jam, tapi di sini artinya adalah yaumul kiamat, Paham ya? Jangan sampai salah ngertikan ya. Allahul musta'an. Nah, kita lihat. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Ila akhiril hadis sampai akhir hadis. Lamma kana min jumlati arkan iman tatkala perkara tersebut merupakan na'am barakallahu fi bagian daripada rukun-rukun iman al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan apa? Hari akhirat. Beriman tentang hari akhirat itu adalah wajib barakallahu fikum di antaranya adalah apa? Tegaknya atau datangnya hari kiamat. Hari kiamat tidak akan datang kecuali kalau di muka bumi ini tinggal orang-orang jahat saja. Tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu barulah tegak hari kiamat. La taqum saah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga di muka bumi sudah tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali di atas muka bumi tinggal orang-orang jahat, orang-orang jelek. Ahlus sunnah kemana Abdurrahman? Kemana kalau nggak ada? Hah? Ahlus sunnah wal jamaah ini kan senantiasa terus ada sampai nanti. Sampai mendekati hari kiamat. Ya kan? Nah terus kemana ketika hari kiamat kok nggak ada tinggal orang jelek? Kemana ahlus sunnah wal jamaah? Sunniun salafiyun kemana? Hah? Meninggal. Kenapa meninggal? Kenapa? Mencium apa? Kenapa, Anton? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengirim atau Allah taala memerintahkan na barakallahu fikum utusan yaitu angin yang sangat halus sekali, selembut sutra. Setiap orang mukmin yang mencium atau terkena angin tersebut barakallahu fikum langsung wafat seketika. Tinggallah orang-orang jahat. Tinggallah orang-orang jahatnya. Akhirnya Ka'bah Baitul Haram yang namanya Murad saya itu seperti ini barakallahu fikum. Ka'bah Baitul Haram dihancurkan oleh orang yang hitam pendek kecil. Nah, dari Ethiopia, Habasyah. Nah, siapakah sosok yang menghancurkan Ka'bah tersebut? Siapa yang mengatur Ka'bah, Khidir? Nama? Siapa antum? Antum? Zu? Enggak masalah santai nanti nanti lagi kalau belum. Antum Du Eh, zu Du Zu kotain. Nah, kotain itu adalah orang yang memiliki dua betis kecil. Nah, barakallahu fikum dari Habasyah, Ethiopia. Itu nanti mengatur Ka'bah secara mudah karena sudah enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah. Tinggal orang-orang jahat. Tinggal orang-orang jahat. Waliyadu billah. Kita lihat. Wa huwa yabda'u bi qiyamis yang namanya hari akhirat itu diawali dengan tegaknya hari kiamat wa nihayatud dunya dan habisnya dunia Dunia akan habis barakallahu fikum. Jangan berambisi terus ngejar dunia. Dunia itu semakin antum kejar, semakin antum enggak akan mendapatkannya. Karena karena dunia itu sangat indah dan hijau gitu loh ya. Sesuatu yang hijau menarik perhatian terus. Kalau kita ngejar dunia, kembali ke tabiat asal manusia, yaitu apa? Tidak akan pernah kenyang. Oleh karena itu, dunia ambillah secukupnya saja. Jangan sampai kita ambisinya dunia terus barakallahu fikum, tapi dunia diambil secukupnya. Karena orang-orang yang cerdas saja disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin mengenai keberadaan orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas itu mereka menceraikan dunia. Dunia diceraikan sama dia. Bayangkan. Dunia diceraikan sama orang-orang cerdas. Sebabnya kenapa? Karena mereka merasa dunia ini bukan apa? Bukan tanah air yang akan ditinggali selama-lamanya. Tanah air yang apa? Yang bisa sirna dan akan hancur Nah, barakallahu fikum. Akhirnya mereka orang-orang yang cerdas tadi menjadikan amalan soleh sebagai apa? Perahu, kapal untuk menyeberangi dunia yang dipermisalkan seperti samudra tadi itu. Pantun atau puisinya masih ingat? Adanya masih ingat? Nah, barakallahu fikum, antum masih ingat? Ayo, bismillah. Nam ahsan tabarakallahu fikum pantun puisi yang ada di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Bisa dilihat sendiri, di teks sendiri, dihafal sendiri. Paham itu ya? Di sana lafaznya mudah sekali perhatikan baik-baik. Innalillahi ibadan futana. Talnaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka menceraikan dunia karena takut fitnah, takut me memfitnah dirinya. Nah, kemudian apa? nadzaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayin watana. Mereka memperhatikan ternyata dunia ini bukan tempat tinggal selama-lamanya. Bukan tanah air yang selama-lamanya. Ja'aluha luddatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Akhirnya mereka orang-orang cerdas tadi menjadikan dunia ini bagaikan samudra saja. Akhirnya mereka menjadikan amalan soleh, perahu dan kapal tadi itu untuk menyeberangi samudra tersebut. Jangan ada anggapan akan hidup selama-lamanya di dunia. Di dunianya sekali saja. Setelah dunia apa? Setelah dunia kemana? Surga? Kok? Kemana? Sekarang kita hidup di alam mana ini? Dunia. Setelah dunia kemana kira-kira? Eh? Kemana, Anton? Kemana? Ya akhirat. Awal daripada akhirat kuburan. Barzah. Alam barzah ya. Alam barzah itu adalah awal daripada tingkatan tahapan akhirat warakallahu fikum. Jadi dunianya sekali saja. Jangan sampai kita nirakus eh, mencari dunia terus warakallahu fikum. Antum pertanyaan saja sudah. Kalau yang antum kejar akhirat dapat dunianya. Tapi kalau yang dikejar dunia nggak dapat apa? Akhiratnya itu sudah patokan kunci itu. Karena kita diciptakan untuk dunia atau dunia ciptakan untuk kita? Nah, dunia diciptakan untuk kita sebagai apa? Sarana beribadah dan juga memperbanyak amalan soleh. Ikhwan fi din azza wa jalla kita lihat lagi barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Fa qiyamus saati huwa nihayatud dunya. Tegaknya hari kiamat itu hancur habisnya dunia. Jadi setelah tegak hari kiamat barakallahu fikum guncangan sangat dahsyat sekali disebutkan dalam surat apa itu? Awal-awal daripada surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu rabbakum Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Artinya apa? Ngeri sekali barakallahu fikum. Artinya adalah wahai segenap manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah guncangan yang sangat dahsyat, sesuatu yang mengerikan. Di hari tersebut kalian melihat orang yang menyusui lari dengan lari dari apa yang disusui, lari langsung karena ngeri. Orang yang hamil berguguran seketika juga. Engkau melihat orang kelihatan mabuk, padahal nggak mabuk karena guncangan dahsyat tadi itu. Tapi adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Jadi hari kiamat itu adalah hari yang sangat mengerikan. Kita semuanya berharap semoga diwafatkan sebelum hari kiamat karena sejelek-jelek manusia adalah orang yang menyaksikan hari kiamat. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna min syirril khalqi 'indallah man yudriku sa'ah wa hum ahya." Man yudriku as-sa'ah wa hum ahya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang apa? Yang mereka itu menyaksikan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Ya enggak? Karena tinggal orang jahat tadi, tinggal orang-orang jelek. Kisahnya tentunya bukan di kitab ini, di kitab nanti barakallahu fikum mungkin sebutkan dalam haiyah urut-urutan tahapan-tahapan kejadian-kejadian di akhir zaman. Nanti akan muncul dajjal. Setelah dajjal akan muncul ya'juj Ma'jud. Siapa tuh ya'juj Ma'jud? Siapa? Sudah ada atau belum? Nah, di mana? Hmm? Di mana? Allah alam ya. Ya, Ma'jud sudah ada belum? Di mana? Allah alam ya. Antum? Sudah ada? Di mana? Yakin? Di mana? Di mana? Ethiopia. <laughs> Bukan, enggak ditentukan dengan dalil juga. Ya'juj Ma'juj sudah ada belum sama? Di mana sekarang? Wallahu la alam. Di sebuah tempat, nam, tidak ada dalil yang sahih menyebutkan tempatnya, cuman sudah ada sejak dahulu ketika zamannya Raja Dzulqarnain. Maksudnya apa? Kisahnya ketika keberadaan waktu itu adanya Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain adalah rajulun saleh, seorang lelaki yang saleh. Kisahnya bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi Nah barakallahu fikum, orang-orang masyarakat setempat meminta agar dibikinkan benteng karena mengganggu sekali keberadaannya yajud ma'jud tersebut. Akhirnya dibikinlah benteng. Yang benteng tersebut sangat kuat sekali. Sudah ada, cuman di mana wallah alam. Eh, yang jelas bukan di Degolan. Nam ya. Nam barakallahu fikum. Nam Ya Ma'juj itu sudah ada, cuman di mana wallah alam. Wallahu a'lam. Nah barakallahu fikum karena apa? Karena Raja Dzulkarnain tersebut Eh, memang Allah taala berikan kekuatan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala membangun benteng tersebut. Cuma letaknya di mana Allah alam. Ada kisah Israiliyat mengatakan letaknya di sana, di sini atau semisalnya tapi enggak sahih. Apa maksudnya ya? Dajjal sudah ada belum? Di mana? Allah alam juga. Siapakah sahabat yang mulia yang dulu sebelum masuk Islam pernah melihat Dajjal? Antum Ahsan. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Dihafal itu ya. Sahabat yang mulia yang pernah bertemu Dajjal sebelum masuk Islam, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ulangi. Nah, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Dajjal ini punya bodyguard. Paham ya? Punya penjaga. Nah, dikenal penjaga Dajjal. Siapa? Jassasah. Nah, bentuknya kayak apa Ibnu Umar? Jasa ini, Ngeri enggak? Bagaimana? Apa? Nah, dipenuhi dengan semacam bulu atau rambut. Saking lebatnya enggak diketahui mana depannya mana belakangnya. Ngeri sekali yang jelas. Barakallahu fiikum. Nah, kita senantiasa berlindung di akhir salat ketika apa? Tasyahud akhir. Berlindung dari apa? Fitnah dajjal. Perhatikan baik-baik barakallahu fiikum. Nah, siapa sahabat yang ketemu dajjal tadi? Abu Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azan wasakumullah kita na'am tutup sedikit lagi sini. Kata beliau, faqiyamus sa'ati huwa nihayatud dunya wa bidayatul akhirah. Tegaknya hari kiamat itu adalah hilangnya habisnya dunia dan awal daripada permulaan akhirat. Wa huwa al-ajalul ladzi darabahu Allah Subhanahu wa ta'ala li hadhil hayat. Yang mana Hari kiamat itu adalah ajal waktu yang paling terakhir yang Allah taala berikan permisalan di dalam kehidupan kita ini. Yantahi summa taqumus taqumul qiyamah. Habis setelah itu tegaknya hari kiamat. Nah, barakallahu fikum wal imanu bidzalika ruknun min arkanil iman. Dan beriman dengan datangnya hari kiamat itu adalah salah satu rukun daripada rukun keimanan sehingga kita nggak boleh ragu. Hari kiamat pasti datang. Cuman kapannya wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum yang jelas hari kiamat sudah dekat atau masih lama? Sudah dekat. Dekatnya kapan? Wallahu a'lam. Di zaman Rasulullah saja ketika diutus, perhatikan baik-baik. Di zaman Rasulullah ketika diutus, na'am barakallahu fikum, itu sudah menunjukkan bahwasanya dekat sekali. Apalagi sekarang kita di zaman yang jauh daripada zaman kenabian. Rasulullah mengatakan apa? Bu'istu ana was-sa'ah ka hatain. Nah, aku diutusnya aku dan datang hari kiamat seperti ini. Jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Sangat dekat sekali barakallahu fikum. Nah, nah sekarang kita di zaman yang jauh dari zaman kenabian lebih dekat lagi. Paham ya? Oleh karena itu sangat dibutuhkan kita senantiasa mengulang-ulang perlindungan tersebut. Jangan sampai lupa yang belum hafal dihafalkan. Naam, doa tasyahud itu Nah, ber, setelah doa tasyahud di akhir itu sebelum salam membaca apa? Empat perlindungan dari fitnah eh, fitnah kehidupan, fitnah setelah mati, fitnah apa? kuburan, fitnah dajjal. Ya kan? Fitnah dajjal barakallahu fiikum. Dajjal ini sangat ngeri sekali. Dajjal itu membawa dua perkara yang besar, membawa neraka dan surga bayangkan. Tapi surganya dajjal neraka bagi kaum mukminin. Kemudian nerakanya dajjal surga bagi kaum mukminin. Pengikutnya paling banyaknya siapa? Pengikut dajjal? Iblis? Nah, Nasara? Paling banyaknya pengikut dajjal adalah orang-orang Yahud dan para wanita. Ngeri sekali barakallahu fiikum. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.